Jika saya kehilangan uang terus, ku bilang ke temanku, bila mana uang itu ketemu, aku akan memberinya. Apakah itu termasuk nazar kepada selain Allah? Tidak termasuk nazar. Itu termasuk hadiah. Ya. Itu termasuk hadiah. Adapun nazar itu, apabila seorang mewajibkan untuk dirinya dalam rangka pengagungan dan pendekatan diri, ya, pengagungan dan pendekatan diri kepada zat yang dia bernazar kepadanya. Ya, jadi seorang ketika dia bernadar kepada Allah itu adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya beda dengan mengagungkan makhluk dan bentuk takarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan pengharapan bahwa apa yang dia nadarkan tersebut akan dikabulkan. Ya, sementara kalau dia mengucapkan kepada temannya, tentunya dia tidak mengharapkan temannya itu bisa mengabulkan ya apa yang dia inginkan. Dan ini tapi ini dalam mimbab al hadiah, ya, termasuk bentuk hadiah طيب